Hmm. Menutup aurat adalah syarat salat. Okay. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Aisyah radhiyallahu an adalah salah seorang istri Rasul paling muda, paling cerdas dan paling banyak hafalan hadisnya. Dan termasuk minal mukthirina fil hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يقبل الله صلاة حائض Allah tidak menerima solat orang yang haid illa bikhimarin kecuali dengan kerudung. Saya akan menjelaskan matan nanti setelah menjelaskan hadis isnad atau sanadnya hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Dawud Tirmidzi serta Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan. Walaupun Imam Ad-Daruqutni memberikan satu ta'lil bahwa hadis ini adalah mauquf. Tetapi dijelaskan oleh ulama mauquf hmm, lafzan tetapi marfu'un makna karena sesuatu tindakan uh, atau ucapan pernyataan sahabat yang disandarkan pada zaman Rasulullah tidak mungkin itu tidak datang dari Rasulullah. Itu kaidah. Nah, hadis ini juga dikasih ta'lil oleh Imam Al-Hakim bahwa hadis ini adalah mursal Begitu juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamu Al-Awsat Was-Saghir. Dari Abu Qatadah bukan dari Aisyah radhiyallahu an yang lafadznya la yaqbalu Allahu min imra'atin atau min imra'atin Allah tidak menerima dari seorang perempuan dan salah hatta tuwari zinataha sampai menyembunyikan zina. Maksudnya di sini sesuatu yang dianggap aurat. Wala min jariyatin dan juga Rasulullah tidak men, eh, maaf Allah tidak menerima solatnya anak perempuan kecil balaghatil haid hatta takhtamira sampai pada haid maksudnya di sini adalah dia sudah uh, menginjak usia balik dengan ditandai haid sampai mengenakan kudung. Namun uh, tidak ada masalah hadis ini untuk menjadi hujah karena disohhikan oleh banyak ulama di antara mutaakhir adalah Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Al Albani rahimahum rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka yang telah memperjuangkan yang telah memberikan satu uh, warisan dakwah, warisan harta karun, warisan ilmu untuk mempertahankan agama yaitu ilmu al isnad karena al-isnad min minad din seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak laula al-isnad laqala man syaa ma syaa kalau bukan karena sanad maka siapapun akan bicara dengan apapun dia akan bicara. Artinya hak batil tidak ada bedanya nanti. E, pendengar sekalian, para pencinta radio Raja dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau memang hadis ini merupakan hadis yang sahih, sah untuk menjadi hujah maka sangat pantas pada malam hari ini untuk kita pedar isinya dan kita uraikan kandungannya dan kita keluarkan hukumnya yang terkait dengan syurutus sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يقبل الله صلاة حائض. Allah tidak akan menerima. La di sini ini maknanya lam linafsi sihah atau linafil kamal maka para ulama ahli bahasa dan juga ahli fikih menetapkan la di sini adalah nafyus sihhati wal ijza artinya tidak sah sesolat seseorang perempuan yang sudah haid maksudnya begini wanita yang sudah balik kenapa di sini diungkap dengan, dengan haid karena tanda-tanda headnya perempuan yang paling dominan dan spesialis yang tidak dimiliki laki-laki adalah head. Dan ini pada umumnya tanda yang paling aghlab. Walaupun tanda-tanda balik itu banyak, diantaranya adalah ihtilam. Makanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, "Rufi al qalamu an thalathin." Di antaranya adalah wa anis sabi hatta yahtalima dari anak sampai dia itu ihtilam yaitu mimpi basah. Ada di sana tanda-tanda di antaranya umur, tapi umur ini sangat relatif. Karena ada anak umur bisa 12 tahun sudah balik, ada yang 15 tahun belum balik. Karena tergantung makannya. 15 tahun tiap hari cuman makannya kayak sama kerupuk, ya nggak balik-balik. Sementara yang tiap hari makan daging, disuplai dengan gizi yang bagus, protein yang ini, maka akan besar bongsor dan cepat balik. Ini merupakan suatu perkara yang sangat wajar dari sisi istiqroh dari sisi penelusuran yang ada di dalam lapangan. Nah illa bi khimarin al khimar itu jamak dari khumurun atau humrun yang artinya adalah penutup kepala dan leher atau di dalam bahasa sekarang istilahnya adalah kudung tapi yang besar bukan kudung taplak ya. Nah hadis ini memberikan satu poin syarat di antara salat sholat sahnya sholat adalah menutup aurat eh, bahkan di sana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, yang nanti insya Allah kita akan bahas hadis berikutnya. Cuman di sini saya nukil dari dari Ummu Salamah. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dzir'in wa khimarin laisa 'alaiha izarun?" Ya Rasulullah, apakah perempuan boleh sholat dengan dirun yaitu hanya sekedar pakaian atas eh, pakaian atas eh, pakaian seluruh tubuh dan pakaian eh, kudung tadi tapi dia tidak pakai sarung apa kata Rasulullah SAW? Qala idha kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Boleh. Asalkan itu pakaian, eh, apa namanya, kamisnya atau pakaian yang menjulur dari atas ke bawah itu menutupi kodamnya, yaitu telapaknya. Dari sini uh, ulama memberikan suatu penegasan walaupun hadisnya ini adalah hadis mauquf dari Ummu Salamah eh, sebagian ulama mengatakan seperti itu tapi bisa menjadi hujah di mana wanita kalau sholat harus menutup kodamnya yaitu telapaknya walaupun Imam Syafi'i mengatakan itu tidak harus ya tidak harus pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita akan membahas masalah la yakbalullah. Kalimat la itu bisa maknanya nafyu sihah, tetapi bisa makna nafyul kamal. Artinya pahalanya yang tidak didapat solatnya sah atau perbuatannya sah. Contoh aja man ata kahinan. Nah, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun, menanyakan sesuatu, maka tidak diterima, tidak di sini maksudnya, tidak berpahala, tetapi sholatnya sah. Ini yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj ketika mensyarahi hadis ini, karena memang hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Jadi yang dinafikan oleh Allah adalah as bukan as sihah oleh karena itu, uh, pendengar sekalian, hati-hati kita datang ke dukun atau paranormal atau orang pinter menurut istilah orang bodohnya. Itu merupakan suatu perbuatan dosa besar yang merusak sholat kita, pahala kita. Sama sekali tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah la, yakbalullahu sholata haidin Eh, pendengar sekalian, di sini ada suatu hal yang ingin saya eh, jelaskan tentang kriteria eh, pakaian seorang muslimah. Ya, perlu diketahui yang ada di kepala itu ada tiga ya, kudung, nikop, kemudian jilbab. Kalau jilbab itu dari kepala dicantolin sampai menutup seluruh tubuh sampai kaki. Kalau khimar itu menutup hanya kepala saja, kalau nikop itu menutup wajah. Lah sempurnanya ya semuanya. Ya. Oleh karena itu, apalagi sekarang ini sudah sampai pada zamannya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sinfani min ahli nar lam arahuma qablah ada dua penghuni neraka yang tidak atau belum pernah aku lihat sebelumnya yaitu pada zamanku sekarang ini yang pertama adalah qaumun wa ma'ahu siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan Kaum yang kemana-mana bawa cambuk yang digunakan mukul orang. Maksudnya di sini bodycat, centeng. Pemimpin-pemimpin yang zalim seperti yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhajnya dan juga oleh Imam Qadiyyah di dalam kitab Ikmalul Mu'lim Syarah Sahih Muslim. Dan yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyat ru'usuhunna ka'asnamil bukhti ma'ilatin mumilat lam yajidna ra'ihatal jannah fa inna ra'ihataha latujad masirata khamsumi'ah sanah Perempuan yang pakaian tapi telanjang Inilah kenyataan sekarang Berapa banyak mereka menyangka pakaian datang ke kantor tetapi seperti telanjang karena auratnya atau bentuk tubuhnya terlihat nampak begitu jelas. Bagi orang yang sekarang ini jangankan mengamati, bagi orang yang hanya melihat sepintas saja memahami tubuh wanita ini seperti ini, nauzubillah. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Maka para akhwat fillah Camkan firman Allah, qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tetaplah kalian tinggal di rumah dan janganlah kalian tabarruj seperti kaum jahiliyah yang pertama. Oleh karena itu, pakaianlah kalau keluar dengan pakaian yang telah ditetapkan oleh syariat yang kriterianya satu hendaknya pakaian itu menutup seluruh tubuh Walaupun sebagian ulama mengecualikan wajah dan telapak tangan. Oke okay, kalau kita mengikuti itu. Bukan berarti sekarang ini wanita-wanita keluar dengan penampilan walaupun sekarang pakai jilbab tetapi jilbabnya jilbab sangat lekat dan sangat-sangat lengket dengan kulit-kulitnya dengan anggota tubuhnya bahkan membentuk kepalanya kayak apa ini belum memenuhi syarat karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Yudnina menjulurkan jilbabnya berarti dari atas sampai bawah. Yang kedua ayyakuna kasifan ghaira raqiqin hendaknya itu tebal tidak tipi, tipis tidak transparan sehingga menampakkan aurat-auratnya terus kemudian alla yakuna zinatan fi nafsi hendaknya pakaian itu bukan jenis pakaian perhiasan. Artinya, dengan pakaian itu kita sudah dikatakan berhias. Mungkin karena apa namanya uh, warnanya atau mungkin bordirnya yang begitu melihat nampak itu merupakan suatu uh, hiasan. Uh, buktinya ada sebagian wanita yang merasa bangga dengan pakaian tersebut karena pakaian itu mengandung unsur bisa dipamerkan. Oh berarti kan ini zina. Ini adalah ta, apa namanya E, dengan sendirinya tabarruj dengan pakaian itu. Makanya Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna berarti pakaian-pakaian yang dianggap menarik pandangan mencolok pandangan, membuat orang melihatnya tertarik, maka itu termasuk tabarruj. Illa ma minha kecuali yang memang biasa nampak. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsiri illa ma minha di antaranya Abdullah ibnu Abbas illa ma minha ada al al wajah wal kafaini wajah dan dua telapak tangan. Dan kemudian yang ketiga Keempat adalah hendaknya luas, longgar, tidak sempit, ya, tidak apa namanya ya lengket dengan pakaian sehingga e, nampak anggota lekukan-lekukan tubuh itu. Ma makanya e, pendengar sekalian, ini sekarang kita lihat Apalagi mereka sekarang ini yang pakai telanjang jilbab aja kadang-kadang, masya Allah ya, bawahnya itu masih tetap Amerika, atasnya juga setengah-setengah nggak -setengah, nyampe Mekah kan gitu karena masih kondisinya subhanallah udah digitui udah begitu keluarnya dengan parfum yang sangat menyengat padahal Rasulullah SAW mengatakan innal mar'ata idza sta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha zaniyatun. perempuan mana saja yang make wewangian kemudian sengaja lewati di depan laki-laki supaya nemuin baunya mencium parfumnya maka dia adalah berzina fahiya ini merupakan suatu perkara yang sekarang ini juga tidak dianggap mungkar oleh banyak wanita naudzubillah Kemudian yang keenam, wahai wanita, ini saya khususkan kepada wanita karena ini merupakan suatu syariat yang terkhusus ditujukan kepada wanita. Yang nomor enam, hendak, hendaknya pakaian itu tidak menyerupai laki-laki atau menyerupai dengan dandanan orang kafir. Karena Rasulullah, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu libsatal mar'ati wal mar'atu talbisu libsatal rajuli. Rasul Nabi mengutuk laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan, perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Dan sekarang ini kita sudah mendapatkan fakta ini di tengah kehidupan kita nas'alullah al-afiyah. Dengan demikian kita mendapatkan satu kesimpulan. Pendengar sekalian pakaian wanita itu di luar ya. Nah sekarang eh, tolong dicamkan. Pakaian wanita di dalam sholat dengan di luar sholat ini merupakan suatu hal yang berbeda. Dalam artian ada ketentuannya kriterianya kalau sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, kalau sekarang wanita di dalam rumah sendirian tertutup telanjang boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sekarang wanita sholat di rumah tertutup di dalam ruangan sendirian telanjang boleh nggak? Ah kan? Nggak boleh. Ini merupakan suatu hal yang jelas soal masalah membicarakan pakaian wanita di luar solat ketetapannya masih ada perbedaan di antara ulama juga apakah wajib menutup itu muka atau tidak namun kesimpulan dari berbagai macam nas-nas Al-Quran dan Sunnah kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa menutup wajah itu tergantung koridor fitnahnya karena jelas akal sehat berbicara wajahnya orang umur 17 beda dengan 71 kan gitu kan gitu lah kalau ada orang nganggap sama berarti itu ma ma apa matanya yang kurang sehat Ya orang umur 17, 17 dengan 71 otomatis berbeda. Di sini berarti ketika 71 bisa ngelepas cadar, ketika umur satu tujuh bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah muakada tetapi al-asl sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani tentang hijabul mar'atil muslimah bahwa menutup wajah merupakan sunnah muakada Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampai kepada satu pembahasan di dalam solat. Perlu diketahui uh, sekarang kita akan angkat auratnya wanita di dalam sholat. Menurut jumhurul ulama dan ini pendapat yang sahih yang kuat bahwa seluruhnya adalah aurat kecuali wajah. Hadisnya tadi la yaqbalullaha salata haidin illa bi khimarin. Dari nampak implisit khimar itu adalah penutup kepala bukan penutup wajah kalau wajah itu namanya burku atau niqab, maka wanita ketika sholat menutup seluruh tubuh kecuali uh, apa namanya muka. Uh, dan adapun telapak tangan ini kita bisa uh, ambil dari hadis yang lainnya yang diantaranya adalah layak balullahu min imra'atin salatan hatta tuwari zinataha wanita tidak akan diterima solatnya oleh Allah selagi dia hingga dia itu menyembunyikan menutup zinahnya dan zina adalah seluruh tubuh kecuali tadi illa ma minha kecuali yang biasa nampak ditafsiri oleh ulama bukan hanya wajah saja akan tetapi juga ada telapak ta telapak tangan Nah sekarang permasalahannya ada satu permasalahan di antara para ulama. Apakah auratnya wanita budak dengan wanita eh, yang merdeka dengan bencong sama? Nah ini, ini pembahasan. Kita dulin bencongnya aja ini. Para ulama memberikan suatu ketegasan. Bencong itu hendaknya dihukumin disamakan dengan laki perempuan. Karena apa? Fitnahnya lebih dekat kepada perempuan daripada laki-laki. Karena kalau bencong nanti sholat bersama laki-laki ribet nanti jamaahnya. Itu bisa terjadi fitnah. Ah, makanya di antara para ulama mengatakan saya melihat amrod itu lebih dahsyat fitnahnya daripada melihat perempuan. Oleh karena itu hendaknya sekarang ini perempuan eh, eh, perempuan per, eh, maaf orang-orang yang memang sekarang ini banci atau memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, kesempurnaan eh, tubuhnya mirip dengan laki eh perempuan hendaknya me mengikuti jamaah perempuan dan juga mengenakan pakaian perempuan karena laki-laki itu lebih kuat fitnahnya. Dan kemudian yang kedua amah budak perempuan apakah sekarang auratnya seperti laki dan perempuan eh, atau perempuan eh, para ulama jumhur dari kalangan eh, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad menegaskan bahwa eh, auratnya laki eh maaf, auratnya wanita merdeka Eh, maaf auratnya wanita Buddha itu sama dengan auratnya laki-laki yaitu mabaina surroti surrati ila rukbah antara pusar sampai lutut itu untuk budak perempuan menurut mendapat jumhurul ulama tapi kalau menurut Imam al dzahiri Abu da uh, eh, Dawud al dzahiri uh, eh, berdasarkan umumnya sabda Rasulullah tadi, la yaqbalullaha salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salatnya orang yang sudah balik perempuan kecuali dengan khimar, memberikan suatu makna tidak ada bedanya antara wanita budak dengan merdeka. Oleh karena itu menurut Dawud al dzahiri sama auratnya wanita Buddha dengan auratnya wanita merdeka sama artinya menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan namun e, kalau menurut Imam e, apa namanya jumhurul ulama tadi e, auratnya budak laki laki budak perempuan sama dengan laki-laki merdeka mabaina surah ila rukbah E, namun e, menurut Imam e, apa? E, menurut Imam e, Ahmad kecuali wajah, ya, kecuali wajah. Artinya e, seperti laki-laki, e, e, maaf se seperti perempuan kecuali asy'ar, maaf. Menurut Imam Malik. E, menurut Imam Malik budak perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali syar yaitu rambut. Tapi wallahu alam bisawab. Eh, berdasarkan korinah yang sangat banyak bahwa budak perempuan itu dikecualikan dari hadis yang baru kita baca ini. Artinya auratnya budak perempuan itu mabaina uh, eh, surrati Ini yang rajih yang kuat. Allahu alam bisawab. Demikianlah yang bisa saya uraikan cukup setengah jam saja sebagai apa namanya prolog dan juga pemicu agar jamaah dan juga uh, pendengar sekalian uh, ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimah bisa menggulirkan pertanyaan-pertanyaan yang terutama saya utamakan uh, kaitannya dengan pembahasan kita. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar pembahasan kita, hendaknya ditekan untuk tidak ditanyakan kecuali emergensi dan sangat terpaksa ingin segera mengetahui hukumnya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya lewat ayat-ayat, hadis-hadis dan juga pendapat-pendapat para ulama yang rojeh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al Zainal Abidin tentang uh, mukaddimah dari bab satrul aurat Yang menutup aurat yang merupakan syarat dari uh, salat dan kemudian untuk sesi selanjutnya kita akan buka tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kami berikan kesempatan di line telepon 021 823 6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat silahkan di 0819 896543. Langsung saja sudah. Ya. ya. Kita ingat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fatih di Lubang Buaya. Baik, silahkan. Ya, yeah, silahkan Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di zaman Nabi dan zaman uh, dulu itu udah ada bencong, Ustaz? Iya. Karena uh, yang ingin saya tanyakan juga, apakah iya. bencongnya itu seperti zaman sekarang yang fitanya itu seperti dia hmm. parah sekali Ustaz, itu aja yang saya Ya cukup ya. Kasih, eh, Pak, eh, sebelum eh, Bapak lahir dan mungkin mbahnya juga Pokoknya bencong itu ketetapan Allah sejak manusia diciptakan itu eh, muncul. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada, namun bencong itu ada dua macam ada memang banci yang memang e, itu merupakan suatu ciptaan dari Allah. Memang diberikan kelainan. Nah, bencong yang ini macamnya juga ada dua. Ada bencong yang e, wadih, ada bencong yang muskil alias bencong yang wadeh dia itu memang laki tapi ke perempuan-perempuannya karena alat vitalnya tidak terlalu berfungsi ke laki-lakiannya tapi adalah yang muskil yaitu memiliki dua kelamin Nah, yang memiliki dua kelamin ini deteksinya untuk diarahkan ke laki dan perempuan. Para ulama memberikan satu analisa ijtihadiyah. Ada yang mengatakan dicek keluar kencingnya mana yang lebih banyak kalau banyaknya kepada laki-laki, kita arahkan ke laki-laki. Kalau banyaknya ke lewat perempuan, kita arahkan ke perempuan. Dan penonjolan dari sisi e, bentuk tubuhnya, bentuk tubuhnya ini lebih menonjol kepada laki atau perempuan. Mungkin dari sisi payudaranya, kemudian dari sisi kelembutan parasnya, dan juga wataknya dan suaranya. Kalau memang sekarang ini lebih mengarah ke perempuan, kita jadikan perempuan. Begitu. Nah yang jadi permasalahan ini sekarang terakhir Banci jadi-jadian Inilah yang dikutuk oleh Allah Bukan banci yang tadi Kalau itu sudah ciptaan Allah ya Artinya ketetapan Allah yang berlaku uh, Sehingga sekarang tinggal kita arahkan aja Tapi yang banci jadi-jadian inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam hadisnya uh, la'anallahu al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa Allah mengutuk orang-orang yang laki, laki eh, orang perempuan berpenampilan seperti laki-laki, orang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Di sini al-muta al-mutakhannithin berusaha untuk takhannuth menjelmakan dirinya sebagai perempuan padahal tidak. Bahkan ada yang dipaksakan dengan operasi. Masya Allah ini orang terkutuk seumur hidupnya. Dan orang ini mungkin tidak ada punya niatan untuk menjadi orang soleh. Karena bagaimana akan menjadi orang soleh? Ibadahnya susah. Harusnya laki-laki menjadi perempuan. Kemudian dalam hal warisan bagaimana? dalam banyak hal hukum-hukum itu nanti kerepotan dan dia tidak kalah pentingnya adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang terkutuk Nah, inilah yang dulu di zaman Umar, zaman Rasulullah, zaman Khalifat Rasyidin itu disuruh mengusir dari rumah-rumah mereka. Ini yang berhak untuk dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Taip, demikian dari Bu Fatih dari Lebang Buaya. Pertanyaan yang sudah dijawab dan kita angkat kembali bagi ya. pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ali di Bekasi. Taip, silakan. Iya, itu Pak masalah masalah aurat perempuan atau laki-laki yang pakai ketat gitu Pak. Apa itu bisa disamakan dengan menutup aurat apa bukan gitu Pak? Laki-laki nah, apa perempuan Pak? Ya laki-laki ya perempuan Pak. Oh, Sekarang iya. pada pakainya menutup aurat tapi ketat hmm, gitu. Iya iya. Ya, sudah, sudah gitu. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Uh, eh, perempuan eh, laki-laki uh, yang mengenakan pakaian ketat ini termasuk juga pelanggaran bahkan Syekh uh, uh, Sal, uh, Syekh Mashhur di dalam kitabnya Akhtaul Musallin menyorotin dengan sorotan yang sangat tajam terutama orang-orang yang mengenakan sholat uh, dengan celana yang sangat ketat mensifati pantatnya, mensifati anggota tubuhnya, makanya hendaknya menggunakan pakaian yang minimal menutup pantatnya. Itu ya itu saya sarankan. pun perempuan jelas syarat-syarat jilbab tadi sudah saya sampaikan hendaknya longgar, wasi, fadfad dan juga tebal tidak tipis. Sementara kita lihat sekarang ini walaupun mengenakan jilbab Masya Allah semuanya kelihatan. Nas'alullah al-afiyah. Ini saya sarankan kepada wanita manapun Anda tidak akan berbahagia dengan cara pakaian itu. Kalau Anda merasa Masya Allah bahagia dengan pakaian itu, bahagia semua. Gak ada orang di jalan-jalan akan bakal melototin Anda, kagum dengan pakaian Anda. Gak ada kan? Lewat hanya sepintas, oh orang nok pakaian kok seperti itu. Kemudian Anda tidak akan bahagia ketemu Allah dengan pakaian itu. Karena orang yang paling berbahagia kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan." dan pakaian itu bukan termasuk amal soleh wala wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada syirik ya dihindarkan itulah syarat orang bahagia nanti ketemu Allah jadi tolong para pendengar sekalian orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah kata Rasulullah Inna sa'id dalam menjunibal fitan dan tidak ada orang yang paling terfitnah adalah terfitnah dengan pakaian-pakaian ala barat, ala orang-orang fasik yang menggiurkan memang sebagian kaum muslimin dua muslimat du'afa atau dha'ifatul iman. Nasallallahu alaihi Demikian. Baik, demikian jawabannya dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan dalam pembahasan satrul aurat dalam kitab hadis bulughul maram. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Ibu Tris. Di, Tris di Bekasi. Baik, Silakan. Ya, silakan Ibu Tri. Eh, ini Pak Ustaz. Ah. Menanyakan asal seorang wanita itu yang lebih pantas berpakaian maksudnya bukan lebih pantas oh, seharusnya itu aneh kata dia berpakai celana panjang dengan uh. blus di atas uh, di bawah lutut itu bagaimana apakah itu sebagai menyerupakan laki-laki juga gitu Iya. yeah, cukup nah, sampai di bawah ya di bawah ini ya di bawah uh, pundak pundak ya itu hmm. bagaimana Pak Ustadz? terima kasih yeah, ya, cukup Waalaikumsalam uh, eh, jilbab itu memang intinya usahakan jangan sampai pundak itu terbentuk itu aja mau panjangnya seberapa usahakan pundak ini jangan sampai kebentuk karena kalau jilbab eh, tub, eh, apa namanya pundak kita masih terbentuk ya <laughs> sama kan orang akan bakal penasaran waduh eh, pundaknya orang ini eh, kan nanti akhirnya fitnah kan itu Terus kemudian tentang masalah uh, soal masalah blue apa saja intinya pakaian yang menutup itu menjulur sampai eh, apa namanya telapak kaki. Kalau blunya masih kelihatan belum sempurna. Dan ini kalau kita biarkan terus, ya wanita kita itu masya Allah ancur Karena wanita itu lebih tertarik dengan sesuatu yang gaya-gayaan daripada yang benar-beneran. Oleh karena itu, kita mencoba untuk nurutin syariat Allah, bukan nurutin hawa nafsu kita. Kita kadang-kadang ditipu oleh syaitan merasa kita sudah pakai jilbab, tapi ternyata menurut ukuran Allah dan Rasulnya, menurut timbangan syariat belum dikatakan itu pakaian syariat. Wallahu a'lam Jalan lanjutannya. Taib yang berkenan tadi sama yang berpakaian celana panjang set? Ya, nggak boleh kalau nampak kelihatan. Makanya saya katakan kalau pakai celana panjang yang memang yang longgar itu tetap ditutup. Ya ditutup boleh wanita pakai pakaian panjang eh, apa telanya tela, eh, celana panjang longgar dan cirinya khusus memang itu pakaian perempuan bukan laki-laki tapi ditutup itu ditutup eh, bukan terus sekarang ini kadang-kadang masya Allah udah gitu pakai chain pakai ini ini kan eh, jalang banget jadi nantang kadang masya Allah laki perempuan itu ketilan pakaian itu masya Allah kayak mau berangkat perang itu suapu gede eh, sudah gitu kadang-kadang kayak ada pistolnya begitu kayak ada apa namanya hmm. pelurunya udah gitu ketat masya Allah jadi dibikin wanita-wanita itu jalan. Wallahu a'lam. Baik. Bagi para pendengar saja kita akan berikan satu kesempatan untuk uh, menelpon di line telepon 0218236543 hmm. sebelum kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa umur di mana? Eh, ini Om ya, Ibu Siti di Jakarta. Silahkan. Iya, yeah, iya. Yeah. Hmm, mau tanya gini Mas Iya. Yeah. Uh, kan kerja gitu ya. Iya. Yeah kalau pakai gamis sih insya Allah bisa cuman kalau buat tutup wajah tuh nggak bisa gimana Ustaz ya kira kena dosa nggak ya hey, iya, udah kan cukup buat buat nggak kerja suami belum bisa nyekupin gitu Ustaz ya cukup ya, Waalaikumsalam saya katakan tadi bahwa masalah menutup wajah itu masalah khilafiyah di antara para ulama dan yang kuat adalah yang ditarjih oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani bahwa wajah itu hukumnya sunnah. Berarti ibu yang penting pakaiannya yang lain disempurnakan longgar sesuai dengan syar'i untuk menutup wajah. Insya Allah tidak ada masalah bagi kerja anda asalkan tidak ikhtilat, tidak ada khalwa dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, sudah begitu banyak pesan singkat yang sudah iya. masuk. Kita Silakan. bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan wanita yang salat dengan uh, mukena, yeah. apakah diwajibkan bagi mereka untuk memakai pakaian dalam saat, uh, eh, ketika mereka salat di dalam rumah? Hmm. Dan bagaimana keadaannya jika di luar rumah? Jazakumullah khair. Yang penting nutup aurat, nggak usah pakai pakaian dalam. Itu mau kaos mau itu nggak ada masalah. Yang penting nutup. Ya, nutup. Tapi usahakan jangan satu pakaian, ya itu wallahu a'lam Pertanyaan kembali yang kedua dari beberapa pertanyaan hmm. dan terutama dari ummahat yeah. bagi mereka yang mengenakan cadar apakah perlu dibuka cadarnya manakala mereka sholat di tempat atau di masjid yang tidak tertutup eh, rapat hijabnya Iya, kalau kemungkinan besar ada lalu lalang laki-laki maka seharusnya tidak dibuka hal ini nampak sekali korinahnya eh, wanita itu kan dianjurkan untuk membuka aurat eh, ma maaf membuka wajah pada waktu ihram kan itu pun eh, katanya Aisyah radhiyallahu an ketika kami mele ketika kami berpas-pasan dengan laki-laki maka di antara kita menjulurkan nikobnya untuk menutupi wajahnya. Dengan demikian solat juga berlaku seperti itu Bila sekarang kita sholat di tempat terbuka dan khawatir fitnah ada laki-laki lalu lalang, maka nikob jangan dibuka. Wallahu a'lam. Taib, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan perkara salat sebagian kaum muslimin atau afwan dalam menutup aurat hmm. sebagian kaum muslimah me lebih menekankan kepada pemelihara pemeliharaan dan perbaikan hati hmm. sehingga manakala hati itu baik baru mereka bisa mengenakan jilbab hmm. selama itu belum baik maka uh, min uzur bagi mereka untuk tidak memakai jilbab. Bagaimana pendapat ini? Jazakallah khair. Jadi nggak jilbab ada uzur. <laughs> uzur apa? E, pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Banyak orang-orang yang dulu mungkin lebih bisa mengatakan udur. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat syariatul jilbab diturunkan oleh Allah maka dia langsung menyobek orden-orden rumah untuk menutup kepalanya. Coba kalau seorang sekarang <laughs> ah, belum jahit ini, belum beli pakaian, uzur, nauzubillah. Ini merupakan satu alasan yang diada-ada untuk mengikuti hawa nafsu dan mengalahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pendengar sekalian, kita harus memiliki suatu ketegasan al-hakumir rabbika di dalam mengamalkan kita tidak boleh karena al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamrah. Kita tidak boleh tawar-menawar hanya mengikuti hawa nafsu inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah kalau kamu mentaati selera pendapat omongan orang-orang maka kebanyakan mereka itu menggelincirkan kalian dari jalan yang lurus dari jalan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu sekarang tolong hidup ini berusaha untuk mengikuti syariat. Jangan syariat disuruh mengikuti seleranya akhirnya selera-seleraan uh, beragama kalau begini kan kayak beragama prasmanan yang dicomot yang enak toh. nah nauzubillah nanti yang enggak enak ditinggalkan inilah yang dikatakan oleh Allah wa minan nasi may ala harfin di antara sebagian orang ini beribadah kepada Allah itu menurut pertimbangan untung-untungan nafsunya fa in asabaha fa in asabahu khairun itma'anna bihi kalau lagi enak wah tenang di Islam tapi kalau sudah mendapatkan fitnah yang qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah naudzubillah wallahu alam bis Oke, satu pesan singkat kembali kita angkat. Yeah. Yeah. Bagaimanakah batasan seorang wanita yang sedang dalam berpergian atau safar, hmm. lalu kemudian menunaikan salat hmm. hanya me mengenakan kaos kaki dan terlihat punggung dan uh, bagian dalam telapak tangannya, Ustaz? Apakah ini diperbolehkan? Uh, Jazakallah. Kalau sekarang ke kelihatan telapak tangan, punggung nggak ada masalah. Namanya telapak itu masuk ke dalam dal dalam dan luar karena dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat meletakkan telapak tangan atas di telapak bak kiri kan gitu, dan itu pasti diletakkan di luar bagian kiri, dan juga tayamum. eh, Rasulullah SAW memberikan suatu petunjuk yamsah wajhi wa wakafai dan kaf itu maksudnya luar ketika tayamum. Oleh karena itu eh, ketika kita berbicara masalah telapak secara mutlak maka masuk luar dan dalam. Oleh karena itu orang yang sedang sholat boleh kelihatan telapak luar dalam. Eh, nggak e, seperti sebagian orang ada yang masya Allah ya karena mungkin ihtiyat apa e, muknanya di, dikasih tambahan supaya nutup akhirnya terbuka kan susah untuk nempel-pel kecuali di sini dikasih pulut apa namanya lem ya walaupun di sekarang ini ada tambahan kain yang menjulur ke atas telapak wallah ketika gerak turun naik ruko itu pasti kesingkap kalau itu bagian dari aurat batal dong dan ini merupakan suatu hal yang takalluf. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka ketika bicara masalah telapak adalah dohir batin, luar dalam. Boleh dibuka, boleh kelihatan pada waktu sholat. Adapun e, telapak kaki tidak boleh. Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah dan nanti kita akan bahas juga. Harus yasturu duhur qadamaiha. Ya, Wallahu a'lam. Baik. Demikian dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Dengan Umaila Jatisari. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh begini Ustaz kalau seandainya wanita sedang haid lalu uh, bersih gitu sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu Ustaz. Hmm, hmm, hmm. Lalu tidak langsung apa mandi besar, hmm, tertidur lah. Eh, enak aja Misalnya, tidur. terlalu bangun jam 3 gitu. Apakah bisa bisa melaksanakan Ibu, eh, sholat Isya? Tidur, Bu. Iya kalau seandainya misal, misalnya jam 9 atau jam 10 Iya nggak boleh misal-misalnya di iya, sini. Gitu. Langsung ininya langsung langsung mandi besar gitu Ustaz. Hmm, iya, iya dong. Iya, minta penjelasannya. Oke, okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar sekalian, akhwat fillah, ini yang tanya banyak perempuan karena temanya perempuan. Ibu-ibu, eh, akhwat dan juga muda-mudi, eh, muda ya, mudi apa ya? Tolong dicamkan setiap wanita yang sudah tuntas headnya jangan memperhatikan kerjaan lain apalagi tidur kecuali harus suci karena apa itu perintah Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa in coba lihat fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa in tatahharna di sini ketika mereka sudah melakukan toharoh alias mensucikan itu hadas atau uh, apa namanya uh, akibat had. otomatis dengan junub maka hendaklah Anda datangi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya ingin sarankan, ada sebagian wanita yang teledor ngolol ngolor umpamanya zuhur uh, suci jam satu jam setengah dua Sempatnya ngerujak lotis. Lo kadang-kadang rumpi. Ah, ya Allah, ini harusnya sholat, eh, mandi sholat. Karena ini kewajiban utama. Maka siapa yang melakukan ini, maka ini merupakan suatu keteledoran dan dosa. Maka wanita mana saja, kalau sudah suci jam 9, jam 10, harusnya langsung dia itu mandi. Permasalahannya sekarang, apakah dia harus menjamak dengan itu maghrib? Ini masalah ikhtilaf di antara ulama, tetapi menurut pendapat yang rojah yang kuat, dia cukup untuk solat, eh, dia cukup solat e, isya saja, karena dia menemui suci pada waktu solat isya, sementara uh, duh, uh, maaf maghrib tidak menemukan dalam keadaan kotor dan ketika haid tidak ada kewajiban untuk sholat makanya melazimkan untuk jamak antara maghrib dengan isya merupakan pendapat yang lemah ini terjeh ya ini terjeh wallahu alam bisawab Baik, demikian Ibu jawabannya dan kita akan berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Tahmin. Di? Di Tambun. Hmm, di Tambun. Silakan Ibu Tambun. Mm <laughs> -hmm. mau nanya, ya. kalau katanya kan pakaian awat nggak boleh ada uh, variasinya ya? Variasi kayak apa? Ya kayak bordir gitu. Mungkin aksesoris kayak mobil. <laughs> hmm. Kalau boleh, maksudnya alasannya cuma pita-pita gitu terus hmm, gitu bordir oh ah, enggak ah, pakai bordir loh cuma pita maksudnya hmm. pitanya tuh cuman segaris gitu hmm, hmm, hmm. nah, terus udah kayak ada bahan tambahan biasanya kalau gamis-gamis ahwat ada yang modelnya bawahnya bahan tambahan itu contohnya dari garis atau oh, gitu. kembang-kembang kecil hmm. pertanyaannya ya itu diperbolehkan ya. Oh, cukup cukup Waalaikumsalam. Sekarang gini, kita kembalikan ke uruf ini masalahnya. Uruf antara wanita ketika memakai pakaian itu ada nggak perasaan dia itu berdandan, berhias, bahwa saya itu dengan pakaian bordiran atau pakaian tambahan seperti ini ada nilai plusnya di pakaian saya tidak hanya sekedar hanya nutup aurat, tetapi plus nutup aurat ada semacam kebanggaan bahwa itu bagian daripada dandanan berhias. Kalau memang itu ada, maka masuk ke dalam hal fala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Allah alam besok saya lebih sarankan pakai pakaian sekarang ini alami apa adanya. Anda itu ketika pakai pakaian hanya ada dorongan saya ini murni menutup aurat karena diperintahkan oleh Allah. Tambahan dari itu masuk ke dalam hal yang sifatnya fitnah. Itu apalagi ada perasaan beda kok. Kalau saya pakai jilbab polos dengan pakai jilbab yang ada aneh-anehnya tadi, eh, tambahan-tambahan. Nah, kalau seperti itu berarti beda kan? ada suatu unsur tabarruj, ada unsur pamer, maka dihindarkan itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, uh, akan kita angkat kembali namun mungkin kita akan rehat sejenak Ustaz ya. ya? betul. Bagi para pendengar ruja jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak dalam kajian ilmiah pembahasan kitab hadis bulughul maram dan kita akan simak beberapa jeda berikut ini terlebih dahulu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana liman Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Untukmu ukhti muslimah Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia? kemilaunya harta atau kepada ketampanan seorang pria. Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan. Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriluan Sang Pencipta atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilauannya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri. Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah wajib kita untuk taat kepada Allah SWT karena Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang memberikan segalanya kepada kita Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah, tidak berjilbab, maka manusia ini akan rusak dan hancur, akan binasa. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. Roger Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah pembahasan kitab hadis Bulughul Maram dan kita telah membahas pada sesi yang pertama tadi Satrul Aurah atau bab dalam syarat-syarat sahnya salat yaitu Eh, menutup aurat. Dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat kembali saja ya. yeah. beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan lebih dahulukan dari telepon di 8236543. Silahkan. Tuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ya. siapa umur di mana? Dengan Ibu Yati di Kalibata. Baik, silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam uh, Sesuai dengan surat An-Nur ayat 31 mm -hmm. di mana uh, eh, darah wanita menutupkan kain kerudung di, di dadanya. Iya. Yeah apakah ini berarti boleh memakai jilbab hanya sampai ke dada aja tidak sampai ke bawah mohon penjelasannya dadanya siapa ini yang nafsirin yang nafsiri dadai siapa ini di surat itu Ustaz di surat An-Nur 31 yudnina alaihinna min jalabibihinna itu Ya, abangnya karena mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Hmm. Itu apa maksudnya bukan jilbab itu Ustaz? Ya. Eh, itu saja Cukup, oh, iya. Cukup ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini jelas uh, apa namanya uh, salah salah terjemahan. Kalau di sini yudnina alaihinna min jalabibihinna itu jilbab itu adalah pakaian yang diculurkan dari atas kepala sampai bawah kaki bukan sampai dada saja itu dengan demikian merupakan salah salah simpul kalau dikatakan sampai dada saja ini nanti akan membentuk macam-macam e, kalau dada tok berarti di sini nanti pundaknya kelihatan e, payudaranya kelihatan apalagi juga pantatnya kelihatan, bentuknya semua, lah apa bedanya? Hadis Rasulullah SAW, nisaun kasiatun ariyat, lah inilah faktanya. Wallahu a'lam bisawab Taib untuk selanjutnya kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib dengan siapa di mana? Bapak Muhammad di Pasar Minggu. Taib, silahkan Bapak. Silahkan Pak. Ini Zal. Iya. Yeah. Kalau habis mandi istri saya tuh langsung pakai mukena tuh cuma mukena aja gimana tuh Zal? Yang penting tadi nutup Pak ya. Nutup nggak itu? Ya nutup semua tapi cuma itu aja mukena aja. Hmm, ya cukup. Cukup. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mengenakan mukena saja. Yang penting nutup seluruh tubuhnya kecuali wajah telapak tangan nggak ada masalah ya nggak ada masalah wallahu a'lam bissawab Taib. Kami akan berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita satrul aurah atau yang berkaitan dengannya dalam bab sah, syarat sah daripada sholat. Kita angkat kembali. Ya. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Samsul Di mana Pak? Di Manggis. Baik, silahkan ini Ustaz apa kalau perempuan keluar rumah itu harus men, apa menutup seluruh tubuhnya itu itu wajib atau gimana Ustaz? Sekarang gini. Kalau Pak, pertanyaannya apa, singkat aja, Pak. Iya, singkat ini. Iya, apa pertanyaannya? Terus kalau apa perempuan keluar Proyek itu gimana? Termasuk laki-laki dayos atau gimana itu? Oh iya, cukup ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, tentang masalah sekarang laki-laki membiarkan istrinya e, tabarruj tidak mengenakan pakaian syar'i keluar betul termasuk dayus dan dayus itu tidak dilihat dilihat tidak diajak bicara dan tidak direkomendasikan baginya azab yang pedih yaitu ad-dayus alladhi yuqirrul khubtha fi ahlihi orang yang ma membiarkan keburukan di tengah keluarganya atau istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagi para pendengar roja yang ingin bertanya di line SMS silahkan di 0819 896543. Saya berkenan dengan <clears throat> salah satu solat bagi uh, laki-laki uh, dari Abu Hanifah di Kuningan. Yeah. Maksud bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang solat dan hmm. memakai celana panjang meskipun tidak ketat? Apakah ini uh, diperbolehkan? Jazakallah khair uh, boleh asalkan tadi itu ya pantatnya ditutup ya pantatnya ditutup dengan pakaian yang uh, longgar ya pakaian yang panjang ya Allahumma a'lam. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Ya. Yeah. Uh, ada pertanyaan bagaimana ketika seorang wanita yang salat dengan mukenanya akan tapi ketika saat sujud ya mukanya tertutup mukena sehingga wajah tidak langsung menyentuh alat salat apakah ini diperbolehkan eh, masalah ini tidak ada tidak ada satu nas yang sorih eh, bahwa eh, apa namanya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umirna an asjuda ala sab'ati a'dha di antaranya adalah jidat yaitu apa kening e, sama ke, apa hidung dan ini harus nempel di bumi dan itulah oleh karena itu usahakan dihindarkan eh, mukena mukena yang nempel itu dihindarkan karena saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh di antaranya yang paling eh, pertama adalah al jabhatu wal anf yaitu eh, kening sama hidung itu dihindarkan. Adapun sekarang rambut eh, itu ya susah untuk dihilangkan, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. kembali dari pertanyaan pesan singkat dari saudara Alif di pasar Minggu. Hmm. Saya mohon jelaskan hadis tentang larangan menggulung pakaian di dalam salat. Jazakallah khair. Iya, nuhi nuhi tuan an akufa thauban wala eh, sya'ra aku dilarang Allah untuk menggunung pakaian sama juga apa namanya rambut di dalam sholat ini ini hendaknya dihindarkan dan ini banyak orang yang tidak mengerti larangan ini ya melinting kain atau juga rambut di dalam sholat dengan demikian isbal juga tidak boleh karena Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah la yakbal salata musbilin izarahu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya orang musbil kainnya lah kalau gitu juga nggak boleh dilenting juga nggak boleh ya dipotong lah gitu loh ini jalan yang bagus praktis dan sesuai dengan syariah Allah wallahu a'lam bissawab Baik, selanjutnya bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. dengan siapa Umu di mana? Uh, saya dengan Sari di Bintaro, Ustaz. Iya, silahkan uh, Ibu. Iya, saya mau menanyakan kalau saya berpergian dengan suami, mm -hmm. itu kalau apa salat berjamaah di masjid itu saya tidak boleh turun dengan alasan karena istilah Terus gimana ya Ustaz, ya? apakah betul? Gimana istilahnya? di uh, Jadi uh, kan hijabnya itu tidak tidak tinggi begitu di masjid-masjid gitu. oh, gitu. gitu. Ya, jadi saya tunggu di mobil gitu Ustaz. Oh, Terima gitu. kasih banyak jasa ya, kalau ya. Assalamualaikum. Eh, tidak benar suami Anda ini. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada hijab sholat antara laki dan perempuan. Bahkan ada kasus kan jamaah yang paling uh, terakhir itu ngelirik ke belakang itu nggak ada hijab Makanya Rasulullah memberikan satu komando, khairu sufufir rijal awaluh, awaluh, awaluha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Artinya di sini karena tidak ada hijab, oleh karena itu ya menjaga pandangan itu kullil mu'minina yaghudduna yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum Wa qul lil mu'minat juga yaghdudna min absarihinna wa yahfadhu wa yahfadna furujahunna. Kan gitu. Allahu a'lam bissawab. طيب Jadi tidak masalah saja untuk sholat. Iya, sholat. Hmm. Karena aslinya di dalam uh, praktek masjidnya Rasulullah SAW ketika sholat itu tidak di, diberikan hijab. Hmm. Dalilnya tadi itu, buktinya ada di akhir daripada ada salat jamaah itu melihat ke belakang. Wallahu alam bisawab. Baik. Silakan bagi para pendengar yang lain Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Ini dari Bogor, Pak. Hmm. Dengan siapa, Ibu? Ibu Enok. Baik, silakan. Saya baru ini dari tadi nyambung. Iya, alhamdulillah. Silakan Ibu, nah, tanyanya apa? sering sih sehari-hari ngedengerin. Mm-hmm. Iya. Saya mau tanyain. Iya ibu. kalau sehari-hari pakai jilbab, pakai hmm. kaos kaki, pakai uh, tertutuplah aurat. Alhamdulillah. Kalau misalkan sholat itu kan seperti itu tanpa mau kena lagi, begitu pak ya, boleh gitu. Iya. Uh, itu saja. Itu. Waalaikumsalam. Sebetulnya orang yang pakainya itu kalau syar'i maka pakaian di luar sholat otomatis bisa dipakai untuk di dalam sholat. Ya tadi itu, pakai pakaiannya, kamisnya sampai menjulur ke telapak kaki. Tidak kelihatan. Kemudian eh, pakaiannya juga longgar. Penutup kepalanya juga sampai eh, apa namanya menjulurkan ke seluruh anggota tubuh sehingga pundak tidak kelihatan ya dada uh, bentuk uh, bagian uh, dada juga tidak kelihatan maka pada saat itulah anda dikatakan berpakaian syar'i dan pada saat itu Anda dibolehkan sholat. Tapi kalau sekarang kelihatan pakaian sekarang seperti ini, bahkan ada wanita yang pakai pakaian ketat celanaan dan kudung, itu nyantil tok, bahkan tabarrus ini nggak benar cara seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi demikian ibu jawabannya dan kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Wassalam warahmatullah. Baik, dengan siapa di mana? Umu Umar di Cipitung. Baik, silakan ibu. Afwan Ustadz mau hmm. nanya. Yeah. Iya. Uh, it, itu hukumnya memakai baju warna kuning tidak diperkenankan dan memakai yang orang perempuan memakai baju pakaian putih itu dalilnya gimana Ustadz mohon penjelasannya jasa yeah. jasa iya. kalau heran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang masalah pakai pakaian merah dan kuning ini eh, masalah masalah ini masalah sudah dinasakh atau belum di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi beliau membuat suatu bab rukhsah fi labsi athawbil mu'asfar yaitu pakaian yang apa namanya eh, berwarna kuning ya begitu juga merah di sana Rasulullah uh, di sana menurunkan satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam solat Idul Fitri Idul Adha mengenakan pakaian merah dengan demikian kita bisa simpulkan boleh pakai pakaian merah dan juga boleh pakai pakaian kuning asalkan tidak ke semua merah, semua kuning, tetapi ada selang-selingnya mungkin hijau, mungkin apa? Uh, hitam dan yang lainnya. Itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain untuk bertanya di line telepon 0218236543. Masih dalam pembahasan satrul aura dan kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Terputus kembali. Kita akan angkat set berapa iya. pertanyaan dari pesan iya, singkat. Ya, pesan singkat saya. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid? Jazakallahu khair. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin ditafsiri oleh banyak ulama uh, dan juga dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Kathir dan juga uh, Syekh Nasruddin Al-Albani menjelaskan hal ini uh, apa namanya di beberapa penjelasan tentang masalah uh, satrul aurah bahwa yang dimaksudkan khudhu zinatakum ay khudhu thiyabakum allaik inda dhihabikum lis-salati ila al-masjid ambillah pakaianmu, kenakan pakaianmu yang paling layak untuk sholat ketika kamu datang ke masjid. Maka pada saat itu kita memberikan suatu ancer-ancer. Pakaian mana saja yang layak, seperti kopiah, seperti baju, seperti sarung, yang itu tidak ada pelanggaran dari sisi koridor aturan pakaian-pakaian syariat, maka itu Anda harus pakai pada waktu sholat. Ya namanya sholat coba bayangkan. Pantas nggak kita ngenakan pakai kas oblong begitu. Apalagi belakangnya gambar kedoan. Atau kadang-kadang gambar putu reok ponorogo. Ini kan nggak benar. Sehingga mengganggu orang di belakangnya. Ada kadang-kadang mengenakan Masya Allah baju kas oblong belakangnya gambar topeng Bali itu yang lidahnya satu meter. Sekarang gimana kita perasaan orang yang di belakang sholat kita itu bisa khusyuk enggak? Itu enggak mungkin. Nah, inilah kadang-kadang di antara kita Masya Allah. Kalau kondangan pakai pakaian yang terbaik. Kalau dipanggil menghadap manusia, pang, pakai pakaian yang terbaik. Sekarang menghadap Allah pakaian Masya Allah. Seadanya. Udah gitu lecek. Kopi air bau rokok ya. Eh, begitu juga sarungnya bau rokok. Masya Allah. Bukankah kita itu pernah uh, bukan pernah di sini saya sampaikanlah fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu adam malaikat itu terganggu dengan bau yang tidak sedap seperti anak Adam juga bau tidak sedap udah kiduk keluar dari mulutnya bau enggak sikatan Allahu akbar ini apa-apaan aturan etika coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pahala hatta al-kudzat yukhrijuha minal masjid coba bayangkan Allah akan memberikan pahala seorang hamba sampai kotoran kecil yang dikeluarkan seorang hamba dari masjid sampai Rasulullah SAW mengatakan man akala thuman au basalan ya coba fala yaqrabanna uh, musallana siapa yang makan bawang putih bawang merah jangan dekat-dekat musola saya oleh karena itu, pendengar sekalian, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian yang paling terlayak, terbaik untuk datang ke masjid dalam rangka menunaikan solat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saat kita angkat angkat kembali dari pesan singkat ada Abu Arif di PHP. Iya. Yeah. Barakallahu fikum Saya seorang suami yang tinggal jauh dari anak dan istri. Masya Allah. Mohon nasihatnya bagaimana cara Dima... mendakwahi anak dan istri yang jauh agar tetap konsisten beribadah. Di mana ini ceritanya? Tidak disebutkan, Ustaz. Masya Allah. Uh, pendengar sekalian, memang kondisi hidup itu kadang uh, perubahannya sangat ekstrim dan terkadang manusia menghadapi suatu masalah-masalah yang sebelumnya tidak pernah diprediksi. Di antaranya, seorang suami istri harus berjauhan tempat tinggal. Kalau kita ditanya apakah normal hubungan sua, oh, hubungan rumah tangga seperti ini jelas tidak normal dibanding kalau ngumpul kan gitu. Tapi kalau kita ditanya kondisi terpaksa bisa enggak? Yo bisa-bisa aja. Mungkin karena ekonomi menuntut dia harus keluar ke negeri dan yang lainnya. Tapi intinya semua berangkat dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara tetap harus jalan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tetap harus kita lakukan. Caranya di sini kita manfaatkan wasilah sarana. Ada telepon, ada SMS, ada internet, ada ini, apalagi perempuan yang lemah. Jangan sampai tergoda, tergelincir. Ya, kita tempatkan satu ting tempat tinggal yang memang jauh dari taklim, komunitasnya rusak, dia nanti akan pelan-pelan busuk. Karena perempuan itu paling terpengaruh dengan lingkungannya. Ya, semua orang bisa terpengaruh dengan lingkungannya, tapi perempuan lebih cepat Makanya lihat bagaimana tiru meniru di kalangan perempuan soal masalah pakaian lebih dahsyat daripada laki-laki kan. Soal masalah belanja, pola hidup eh, atau gaya hidup, gaya berpakaian, gaya makan, bahkan gaya berumah tangga, gaya membuat satu aksesoris tertentu itu sangat dipengaruhi oleh teman lingkungannya. Dengan demikian jangan sampai saya mendengar banyak laki-laki merantau sudah susah, ninggal istrinya, pulang-pulang minta cerai. Kenapa terpengaruh dengan laki-laki? Maka hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Tapi saya sarankan Anda ngumpul, Anda bersatu, mencari Ma'isa lebih dekat bersama-sama. Itu jauh lebih aman, lebih bagus dan lebih apa namanya? Uh, prak, uh, apa ya? jauh dari fitnah. Insyaallah. Wallahu a'lam Oke, kembali dari pesan sikat yang cukup banyak dan sama kita akan simpulkan hmm. beberapa keadaan uh, eh, musal yaitu orang yang sholat manakala hmm. dia tersingkap auratnya set pakaiannya hmm. mungkin terbuka atau hmm. seorang wanita yang tidak sadar beberapa hal yang rambutnya uh, terlihat atau hmm. belum tertutup rapi. Hmm. Ketika dia ketahui setelah selesai sholat, apakah harus mengulangi sholatnya atau tidak? Jazakallah khair. Uh, eh, masalah ini masalah khilafiyah di antara ulama halin nisyan lupa itu kan aslinya Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Allah sudah katakan saya kabulkan itu. Berarti seluruh tindakan yang diakibatkan alpa alias lupa dan tidak sengaja maka gugur. Nah dalam hal ini masalah ada khilaf di antara ulama. Kalau di dalam masalah hal-hal yang terkait terkait dengan satu beban yang sifatnya taklif hadr maka itu tidak tidak gugur. Tetapi kalau sekarang amr gugur. Karena Rabbana la tu'akhidna inna sina. Oleh karena itu barang siapa yang sholat tidak sadar di dalam kainnya itu ada najis, maka sholatnya sah, tidak mengulanginya. Ini masalah khilafiyah loh ya. Ada yang mengatakan harus mengulanginya. Ah, begitu juga masalah yang terbuka auratnya tidak kelihatan sampai dia eh, apa namanya keluar dari solat. Maka wallahu alam bisawab. Rabbana la tuakhidna inna nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil dan seterusnya masuk di dalam masalah ini. Dengan demikian siapa yang lupa melakukan ini melakukan itu maka Allah maafkan dan gugur sudah tidak harus mengulanginya. Wallahu alam. Kita akan memberikan mungkin satu atau dua penelpon terakhir bagi para pendengar OJ yang ingin iya. bertanya yeah. secara langsung yeah. di line telepon 0218236543. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ikhli di Cipulir. Silakan. Ya. Yeah. Uh, uh, eh, seandainya ada akhwat yang hmm. mempunyai uh, jilbab jilbabnya itu kenyal sekali sampai lutut itu cuma punya satu-satunya jadi setiap dia keluar rumah itu selalu pakai jilbab itu ke warung atau kemanapun dia selalu pakai jilbab itu hmm. uh, jadi kondisi jilbab itu uh, gitu Ustaz Hmm. karena mm, karena karena ya kondisi seperti itu hmm. keluar selalu pakai jilbab cuma satu-satunya itu aja gitu cukup Menurut, ya hey. solusinya coba sekarang alamatnya mana tak kiriminya kok ngenes banget ini E, untuk zaman sekarang ada orang punya jilbab satu saja ini dosa teman-temannya nggak ngasih. Tolong e, pendengar sekalian barang siapa yang punya jilbab di almari nggak kepake-pake ini nih e, pendengar radio rojak ini ya e, seperti ini harus disantuni. Kenapa? Coba lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW mengerahkan wanita untuk sholat. Sampai Ummu Atiyah mengatakan, Ya Rasulullah di antara kita nggak punya jilbab. Hendaknya yang punya ngasih yang nggak punya. Ini solidaritas Islam wa siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini nggak nyampe wa siruna ala anfusihim. Wong kita itu jilbabnya sampai numpuk. Nih, tolong saya sarankan pendengar sekalian, Anda dosa kalau punya jilbab banyak ini nggak punya cuma satu lecek mau keluar ngaji nggak bisa, mau ke sono sini nggak bisa. Dan ini mungkin sekecil daripada sekian banyak Eh, dengan demikian saya sarankan solidaritas kita digambarkan oleh Rasulullah SAW mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka adwan tada'a sairul jasadi bisahri wal, wal huma oleh karena itu saya ajakkan ya mungkin bisa ditelusuri alamatnya ini ya. Uh, tolong Mbak mungkin uh, mohon kirim SMS ke Radio Rojak barangkali nanti habis ini ada yang telepon mau nyumbang eh, ya. Iya. Demikian. Assalamualaikum. Silahkan di 0819896543 dan mungkin itu telepon yang kita bisa angkat terakhir ya saja ya, ya, kesempatan malam ini dan sebagai kesimpulan dari kajian kita tanpa mm -hmm. uh, pendengar sekalian uh, dan juga kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah kita simpulkan kajian kita pada malam hari ini tentang hadis Aisyah yang menegaskan bahwa syarat di antara syarat sholat adalah satrul aurah. Wabil khusus di sini ditekankan wanita hendaknya menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak eh, telapak tangan. Dan merupakan suatu kelaziman barang siapa yang membuka di antara aurat-aurat itu maka sholatnya tidak sah dan antara aurat di dalam solat dengan di luar solat merupakan suatu beda uh, penekanan hukum tapi hampir sama di dalam caranya berpakaian alias di dalam solat juga kita dibutuhkan pakai pakaian longgar tidak ketat tidak ada unsur tabarrus tidak menyerupai laki-laki begitu juga di dalam luar solat dan saya sarankan pendengar sekalian akhwat mungkin yang belum jilbab atau sudah jilbaban tapi belum begitu mendekati ketetapan sunnah Rasulullah. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah, memulai dengan suatu yang lebih sempurna dan lebih menyenangkan dan membuat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridha kepada kita. Karena Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk dicari ridhonya daripada mencari ridho dan juga senangnya manusia.